الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> وروى ابن المنير في شرح البخاري بإسناده أن يحيى بن يحيى قال Warwa Ibnu Munir fi Sahih Bukhari fi isnadi an Yahya bin Yahya qala awwalu ma haddatsani bihi Malik bin Anas. Awwalu ma te kawitane perkara haddatsa ingkang nyritani hadis ing ingsun bihi iklan Mas Malik bin Anas, apa Malik bin Anas. Guru gurune Imam Syafi'i, Imam Malik. Hina ra'aituhu nalikane ningali ingsun. Taliban lima alhamanillahu ilaihi awaliyo menjelas jalastu ilaihi. Kenanganku pertama ketemu Imam Malik, pertama aku ngaji kolali. Dawo sop Imam Malik di maring sun mas muka. Maiku sopo ismuka di jeneng siro lagu akromak Allah Yahya. Jeneng kula niku Yahya wa kuntu lan ana ingsun data ashabihi. Iku nom-nome piro-piro murid Imam Malik apa nih sin dan Apa nih lamun kok dawo sapa Imam Malik yukhillahu kolpot. Yukhimu kemuka murip sapa Allah Allah kalbaka ing ngati Alaika ngatasi sira bil jiddi kelan tenanan fi amri ing dalam ikilah urusan mesti golek ilmu. Wa sau hadis lan bakal nyritani hadis ingsun ka ing sira fi dalika ing dalam kono-kono kabeh di hadisin. Kelan hadis sira hibuka yang napa hadis ka ing sira fihi fi talabil ilmi. Wa yuzahidu kalan iso gedhingno utawa ingkang ora nyenengno apa maka ing sira fi ghairi ndam liyane ilmu. kita critani satu peristiwa sing dadekno kowe seneng ilmu lan mbek liyane ilmu ora pati seneng. Itu biasa-biasa wae. Kala dawuh sapa Imam Malik. Qadima teko al Madinah ta ing Madinah sapa hulamun sapa hulam kan min ahli Syami sangi penduduk Syam. Damaskus ali Syria fi hadasa sisi sinika kelawan umur sak nome Maka ana mongko ana sapa gulam iku makna sertane kita ya tubuhku golek sapa hulam wa yajtahidulan istihad sebuah ulam. Yo ya, tenanan oleh gula ilmu hatta nazala bihil maut. Sigo tumurun bi ilmu ulam apa al mautu kematian. Fala kotro itu mongon teman-teman ningali ingsun ala janazah di ingatasi janazah saya seaning perkara. Lam aro kang ora ningali ingsun misalnya sepadane nesya ala ahli baladina ing penduduk negara kita. Para itu mongkon ningali ingsun jami ulama ing sekabian ulama tak tingali yastakhibuna ingkang berdesakan sopo ulama ala naksihi ngatasi keranda janazae hulam hulam min ahli syam Palama ora mongko semangsane ningali sapa alamiru sopo amir pemimpin Madinah dalika ing mengkon-mengkon istihamal ulama No, nah, ketika wong do berdesakan amsaka mengko mengekang sopo amir menahan ani salat yang solat sanging akeh wong dekne ra salat sik waqala qaddimu man ahbabtum Kodimu dhisikno sira kabeh mesti ngangkat imam sira kabeh man ing ahbab tuh kang seneng sira kabeh. Faqad dama mengko dhisikno sopo ahli ilmi sopo ahli ilmi robiyah atau yang Rabi'ah. Zaman itu ulama sing alim nu Rabi'ah, fa'al hadahu. Mongko ngedokno sapa Rabi'ah, fa'al hadahu fi qabrihi Rabi'ah. Fa'al hadahu mongko ngedokno hu ing mayit utawa hu ing sabin min ahli Damaskus mi qabri dalam kuburannya mayat mayat tolibul ilmi wah sopo Rabi'ah tu robiyah. Zaid bin Aslam ini terkenal ulama-ulama top periode angkatan kakak Imam Malik terus mulai Robi'ah Zaid bin Aslam ini periode angkatan guru-guru Imam Malik wa Yahya bin Sa'id bab Musyhab Ibnu Syihab Az-Zuhri ini gue guru-guru alim Imam Malik ini Ibnu Syihab Az-Zuhri wa akrabun nasi utawi luwih para-para ke manusa ilahi maring para ulama iku Muhammad bin Munkadir iku tabi'in muridnya Jabir bin Abdullah wa Sofyan bin Sulaim wa Abu Hazim wa asbahuhu wa bana lan nata ala bina ing boto-boto kematian boto sing ning jenazah ala lahtihi ing atase luang landake mayit lah niku nggih luang-luang luang kuburan wong Arab nak darani lahdun sapa Rabi'atu Rabi'ah wa haula te mengkon-mengkon ulama mulai Zaid bin Aslam Yahya bin Sa'id Ibnu Syihab yunawilunahu allaban allabin kabeh ku jupukno goto. Nah, cara mriki ngangge kayu-kayu napa penutup jenazah. Kala dawuh sapa Malikun Imam Malik, fala makana mong semangsa ana apa al yaumul salisu hari ketiga min dafnihi sange dipendeme sab talibul ilmi ra'ahu rajulun fin naumi. Ningali eng mayit sapa rajulun wong lanang fin naumi min khiyari ahli baladina, sanging wong-wong terpilih ahli baladina, wong apik lah, fi ahsani suratin. Ing dalam api-api rupa gulamin yaiku rupa gulam amroda ingkang nom alihi kae hulam gulam bayadun utawi putih mutaamimun terserbanan di imamatin kan serban khodro akang biru atau ijo. Watah tahu ngisore hulam farosun asyab. Iku ana jaran sing asyab. Napa putih agak utawa Jawa darah di ngono nulah. Nazilan hale tumurun nasama sangi langit. Ka anahu qasidan. Jaran itu siap melayani mayat wau. lama alif Apalah hadza mal balagoni ilahi ilmu. Pemuda wau cerita hadza utaiki kiku ma perkara balago kang tumeka ning sun ilahi maring ilmu ilmu. Aku untuk fasilitas ngene baru kayak gula ilmu. Padahal kira ya kasil alim. Niki kalau tak wacana baru kira kasil-kasil alim wis. Tapi rasa mati. Di podo rakasil kasil alime tapi rasa nabo mati malah ngel-ngel wong fakola lahu rojul wama wamal lagi balagha ka ilaihi Nah, kulo niku ngaji niki kulo niati. Kulo ndak pernah ngaji di sini ndak sana. Terus kulo niku nate teng raudhah niku berkali-kali. Dan saya punya as al-mukhtarah, solawat solat pilihan. Mulai yang dikumpulkan Said Muhammad sampai yang dikumpulkan ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali kayak ada sekian solawat yang sering saya baca. Tapi saya baca di Rodo itu angger tak waca liyane iku mesti pelat. Pelat itu ya ora jelas. Sing tak ulang-ulang nggih kula waca niku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Jadi ta itu ya Allah berikan sholawat engkau kepada Nabi Muhammad sing tarrasta bi jamalihil aqwan. Yang karena dia, karena beliau, alam ini menjadi tersaji indah. Tiros itu maknane naman sing apik. Wong Jawa riyen andarani tiros iku nam-naman sing apik. Jadi misalnya kain disongket. Nah, songketan sing jadi seni terbaik iku wong Arab dari napa? Tiros napa? Tiros. Tok nggih, tok ro alif za. Alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Terus kula niku seneng banget mbek selawat Sampai solawat itu kira-kira lima halaman. Sampai saat ini ku yurar ya roh poe roh itu mau lafat toros tapi jamalil akwan. Terus kalau ngalami wusul ini terus kalau nulis mensarai kata toros tapi jamalil akwan. Walhasil dalam perjalanan spiritual saya itu saya ingat semua ilmu yang pernah saya pelajari tentang fadlul muta'alim. Kenapa fadlul muta'alim? Fadilahnya orang belajar. Yang paling saya ingat saat itu saat di Raudhah itu hadis niku. Ad-dunya mal'unatun. Ya paham Ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa aliman au muta'aliman wa ma walahu. Semua dunia saisinya itu mal'unah, dilaknati. Wis laknat kabeh Allah duka murka. Ning gone isine dunya kuwabe ad-dunya mal'unah. Mal'unun mafia semua yang di dunia itu dilaknati. Kecuali dua kata Allah, illa aliman kecuali wong alim Au muta'aliman atau orang nopo? Belajar. Terus wama walahu ya, atau yang menopang alim dan muta'alim. Terus kulon itu keluar dari raudhah terus nulis kalau nulis yang dekat mimbari Rasulullah sampai berhari-hari sampai sekarang. Kalau gak ada buku dokumen khusus tentang Fadlul Alim wal Muta'alim dan itu semuanya saya tulis dengan posisi usul. saya tidak dalam kapasitas saya dengan keterbatasan saya buatin mang saya usul betul mang artinya usul ngeten ya dunia usai kulo pikir sekarang maknanya baik itu apa coba sama datanya maknanya baik itu tidak jelek apa baik itu baik maknanya apa itu pokoknya elek elek mana nih? orang apa tapi ketika ada Rasulullah maknanya apa itu ya karena mendapat iska atau izin dari Allah Gimana nih izin dari Allah jelek itu ya orang tuh izin karena lafat ape niku kulo kulo tulis tenan sampai kulo ketemu pangeran, kulo yakin jeng bentuk ridhanya pangeran gara-gara kulo menerangkan yang seperti ini. Misalnya begini. Misalnya Ruhin niku pelanggan neng Hollywood atau neng Sarkem apa pelanggan. Angger ini bar kelon kok bayar, jari lonte ini ya pelanggan sing ape. Paham gak? Angger gak bayar jerane pelanggan sing elek. Sale Rugen ketua copet. Anak buah sing setor untuk akeh jenenge anak buah ape. Sing ra setor elek. Artinya kata apik dan elek itu akan begitu ilayomil kiamah. Andai kan tidak ada ilmu syariat, andai kan tidak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu kan ora. Sebagai zina itu elek, copet itu elek. Orang-orang pikiran sing tok apik, sing bayar Makanya cara kula ning rungokno tenan. Itu bahaya sekali. Artinya kalau tidak ada orang alim atau muta'alim itu bahaya sekali. Bahayanya adalah nanti manusia ini akan mengukur standar dunia semuanya pakai persepsi nopo manu manusia. Misalnya ngaten. Saya misalnya dolan teng Singapura atau teng Hollywood. Dengan kapasitas waras saya, misalnya saya masih waras, masih wong alim eling pangeran. Boros Singapura bersih kaya apa pengelem kaya wong-wong LSM kan berlebihan. Kota itu udah kayak Singapura, bersih, tertib, ekonominya bagus, gini-gini. nggak ada korupsi kayak Indonesia gini. Malah kadang kebablasan LSM. Kalau Indonesia banyak kiainya. <laughs> ono ngono barang, ono tambahane barang. Waduh. Cara pikiran kula niku roh wong Singapura wesik-resik, kotane bersih misalnya Hollywood. Roh wong ra itu wis jijik. Cek siale di Madinah maluna. Iki kota dilaknati wong kok ora ono sing apa? Sujud. Wong kok buka aurat. Jadi beda, langsung beda semua. Bahkan Anda gak kepikiran apa urip teng putih Singapura misalnya atau urip ning Amerika karena posisi seperti itu. Tapi kalau sudah ada ada ilmu, nanti orang tuh pakai ukuran yang sing tertib baik menurut manusia ya dianggap Ape. Ya kayak tadi copet tuh anggar anak buah setorake darani ape, lonte anggar pelanggan sing bayar ya jenenge pelanggan. Ape. Nah. Sekarang bisa ini dari hadis tadi. Kenapa Rasulullah begitu ekstrim menghentikan dunia kabeh dilaknat semua sak isine kecuali illa aliman kamu muta'aliman. Karena yang menjaga agama ini tinggal hanya orang dua itu, orang alim atau orang belajar. Lainnya itu mesti dijogo hukum dunia ini. Jadi misalnya koyok wong alim meskipun kadang-kadang ya ketutup, Amerika itu negara hebat. Ngene-ngene, tapi yang sadar wis hebatnya apa ada wong kafir sebenarnya rokok selawas, Ya sudah selesai. Ini penting saya utarakan karena aku lalu roh tenan, buatan jari roh tenan. Sing jogo Islam ila yaumil kiamah namung ilmu. Lan kalau rapati seneng ambek ambek ajaran-ajaran liyane ilmu buatan mati seneng. Kalau oh, nanti gada santri, gada mbak, mbak ini kerja teng non muslim teng Cina lah. Niku tugasnya ini goreng babi. Nah akad tuh kan ketara anak teng gereja, nangis tenan sewan kula mbak ini. Niku sepundi Gus kula kok kerja teng tiang kafir. Nah at, goreng babi ini gue cek biasa. Artinya cek biasa paling mau najis dok. Tapi nak ngetero anak teng gereja niku nangis tenan. Kula niku cek eling riyen nak ngaji Pak Yai eling no dobe mbek kafir kafir. Aku itu tugas ngeter oh, anak ini nopo. Artinya saya seneng, seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti kayak Islam tenan, cek waras. Kok iso Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina. Ekonominya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya tertib. Imam dia melok kiai, gajinya kan gak tetap. <laughs> Kadang dia ini pas medit bisa nus ngongkon itu orang tahu nggak dhuwit. Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu. Cara bal-balan head to head urusan ekonomi. Paham sih kalau maksudnya? Tapi baru kayak perbandingan ilmu dia ini serat tahu tertarik be uripe non muslim sing nyuwun sewu ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang tidak punya ilmu Islam kayak pakar-pakar LSM yang berlebihan. Bukan dia ini banding no pokoknya kehidupan kiai ia itu kayak monarki kecil. Hidupnya kayak raja, nggak pernah dikontrol oleh santrinya. Dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja ke kecil. Itu tidak bagus untuk alam demokrasi. Percontohan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena tidak ada perbandingan ilmu Islam seakan-akan ini yang salah itu yang benar, <laughs> paham ya? Tapi nak cara kowe nganggo Islam wis pokoke angger kafir yo. Salah. Malah aku dikonco jenis durahim niku Nah, ana istilah Kristen ra seneng, Buddha ra seneng. Aku pokoke mah Gus, iku jenenge kafir. Lah piye nek darani Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana khalidina fiha. ada Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana. Sing ana Nasrani mbek Yahudi. Dene ku mau mau tenang. <laughs> Dadi dene ku mau. Darani Kristen iku Kristen utawa Buddha itu mau. Oh, dene darani iku aku Islam. Ambil. Mereka dia butuh ngepasno dalil iki penting. <laughs> Wonge kiai iku jauh banget. Orang mati-mati jauh banget. mati saiki sing sing. Sering dolan tengen kula. Cek protes ambek ya, kula lek Gusti nang wong alim kok malah-malah muni budha Kristen muni kafir. <laughs> Saking fanatike dene. Artinya kayak saya kira, kenapa Rasulullah itu terrosta jamalihil akwan. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau yakin melani ngendikane Nabi somben apa aku ranjabut Islam, ranjabut ilmu Islam kelawan ilmu dihilangkan dicabut itu bikop dil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah. Jika ketika dunia ini sudah tidak ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadanna suruh asa apa juhala. Fasu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wadah. karena kalau misalnya sudah tidak ada ulama, orang tanya Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura karena tidak ada korupsi. Tapi kalau lama Indonesia baik Singapura apa itu? Apa ya? Indonesia aja agak sujud. Tapi koruptor agak buan wae pangeran. Eh. Soalnya <laughs> sing ngono buan wae apa? Ya. Berarti Anda melegalkan korupsi. samu korupsi gak haram cara Islam tapi ya haram. Tapi ini korupsi cek dua dosa kafir. Cara klasemen cek apik korupsi. Apa apa meneh pangeran iso buktekno Indonesia dikorupsi orang bangkrut nanti saya iki. <laughs> malah oke lah. Eh, baru baru kaya, nyatane orang bangkrut. Nah iya, musim hari korupsi wong Singapura. Mung kok sing lindungi yo Singapura. ini mau korupsi tapi gerem lindungi sing wis kasil. Nah, Singapura ama melok korupsi, Tidak sing kasil untuk akeh ning kono di rumah. Oh, ngono kok. Jadi Mbak ndak ini cikal bakale sama nak ben dadi wong alim atau muta alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liannya Allah sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Lalu gua betul terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Betul terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan ke kota sing bersih atau yang baik, jadi kafir tak Islam ada orang sujud tak orang sudah seperti itu. Lan bener Imam Syafi'i bener Abu Hanifah. Ono wong alim gak wali, ku wong alim elek-elek wong alim. Sini tiap wong alim kudune wali, tapi nak wali ku ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu sabar ngono dadi wali. Tapi nak wong alim kudu alim. Mereka begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al Allah hukum langit. Jadi misalnya kata sekolah tuh lantang Magelang nopo tentang pundi mawon dan Demak. Roh wong dora sujud terus ana sitok sujud. Itu spontan langsung ngeten. Ya iki alasannya pangeran gak mengadab orang satu kabupaten mergo jek ana sing sujud. Ya sudah seperti itu, mang seperti itu pandangan Tuhan lu. Ketika ada pangeran, aku delok bumi itu apa tak nanti kaget. Tapi ketika melihat ada satu dua orang yang sujud, maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketika kanji Nabi ini hadis sokeh, dunia itu tidak ada akan ada kiamat. Hatta la yukola fil arti Allah Allah sampai neng bumi itu tidak dilafatkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafatkan apa? Allah masih ada yang sebut. Ya seperti itu. Ya tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik. Panama itu terbaik. Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Banyak orang korupsi. Uteknya sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama. Rumah samu nanti. Masa yang berdua <laughs> bu, tentu Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran, kudune kuali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso kali wong awam terus kon toko kasil lu mboten. Wong senang seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon donga ya gelem nurut. Dongane mah, wong alim mboten. Ana wong sugih teko njuk donga tambah suka diwamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arep gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing ke mesti tinggal alim tak jamin. Kewali wali alim ngamuk sih menangkal aku ngamuk sih. Jadi misalnya pejabat soan, nus, wes kultus nus, wis salam jabat, tetep ae ngamuk deh nih. Jabat yang bener ramar aruf gak wajibane melakoni itu orang. Jabatnya kan sumpah serah bakal baleni ora bakal baleni. Ngerian Abu Hanifah ngoten soalnya pejabat wonge nggo suratan minta rohim sak kebok duit dirham misan atau dinar uh, emas ya. pun miliatan. Kok dapat bocok. orang wae damuk rapat ikhlas iku gak mulai nah. buatan mun niat tak kayak jenengan ya, tapi aku sumpah rano bos wis mulai mari repot. Awali gak jalur orang alim kan senang. Alhamdulillah rezeki kau pangeran wah. Pas, parah. Parah. Soalnya wali-wali alim ora serasa sambung. Ora sambung. Eh ora do serah sambung. Sambung-sambung no ya sambung. Ya yes, ngoten. Tapi wong alim ora wali ku Wong alim ora kekasih pangeran. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'aliman. Kecuali orang alim dan orang yang nopo Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah tidak ada ilmu ahkam, ya tidak ada ilmu ahkam. Itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing setok Lo lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Paham ya? Lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Misalnya Rugen mengedar narkoba kan yo, anak buahmu mengedar rotok Jakarta ra ketangkep. Oh, jos pinter. <laughs> Wong pinter kok ngaku halal sih, buruk. Paham ya? Tapi nak wong ngaku hukumnya pangeran, wis ra mikir cek ketangkep cek orang, pokoknya narkoba itu salah. wes titik wes, Cek gue zino bayar cek orang, pokoknya Zino iku elek. Wis ngono toh. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena air Carane piye nganggo kondom? Ora kok carane ra zina, <laughs> carane piye? Wah, kaco kacau meneh malah. Ora kok penting carane ora kok solusine gak zina tapi bukan repot. Lah ke Islam tuh dikepung faham sing macam-macam. Jadi faham humanisme itu saya saiki ngepung. Jadi misalnya kak Syria, Syria aku perang saling bunuh ya elek. Swiss itu baik karena nggak ada saling bunuh ya ape. Tapi nak cara wong alim pikirannya pertama itu dosa mata ini baik kafir pokoknya dua kafir urutannya. Ya wis pokoknya dua kafir sih. Dosa tertinggi kafir sama mata ini. Kafir, bar kafir lagi mata ini terus zina kan urutannya kan. Jadi pikirannya udah ning Syria apa ning Swiss ya? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss kafir. Ah mendingan Syria. Barang Indonesia mau korupsi ya Indonesia. <laughs> Jadi wong alim wis pokoke mikire ngono. Lah niku kula niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoke ilmu. Kula nganti sakniki sugih yo ora wani, melarat yo ora wani, barokah ilmu. Misalnya ngeten iki, kula niku suwe nggondo bojo kula. Masalah urusan anak kula kula tetep sering nggondo bojo. Aku nak di duit yuk iya, wedi tenan. itu iku khawatir, iku anakku nganggep aku bahagia iku mergo di duit. Aku ora di duit yuk iya, wedi tenan. Perkarane wedi nak anakku iku kepengin uang, uang. kali sekelare jajan iku dikai ongko. Lah terus ya, guys. Ya ora piye-piye mau cerita ae, <laughs> mau cerita ae. Semua cerita ae. Soalnya wong alimu cerita rasa usah dikesimpulan, <laughs> mau cerita. Ayo. Karena sama-sama jadi bumeng, bumerang. Jadi begini, tak Iku kurang rasanya jadi orang alim, bener rasanya bingung. oh cuman bingung utang aku, ora bingung rasa sehat, ya, paham Bingung mau perkara utang aku bingung betul apa sehat. Sekali-kali bingung mikir nopo ilmu, bingung mikir nopo Andaikan saya kiai itu kaya, di mobil, di duit, duit tabungan, normal. Terus bojo ayu barang kan misalnya di bojo ayu normal. Normal kafe lah. Dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulang. Pasti orang itu bilang, kiai ku ayam mergo semua fasilitas duniawi ada. Sehingga kalau faham ini kuat di masyarakat, nanti kiai-kiai sing wis di duwe, jamaah ya ora ono, musola diduduk dewe dikomati dewe. Itu orang akan bilang kiai seperti ini itu tidak bahagia. Lah fatali kiai sing jenis ngono iku yo sumpah sumpek tenan. Lha iku klirune ning kono, klirune ning kono. Paham nggih? Sajane gak usah ngono, kiai sing koma dhewe adan dhewe. Paham ya Ya dhuwit ra duwe mulai diamuk bojo. Kudune bahagia. Alhamdulillah Gusti saya sakit sujud. Kedel piasan piambaan <laughs> Gus Pak niku kiai ra kendel, madhep jenengane bareng wong akeh. Kendel kula. Soale <laughs> pede Terus mulai bojo ngamuk. Gus Pak bahagia kula. Sampai bojone ra tau ngamuk. Bojo kula sering ngamuk, berarti ganjarannya kata kula. Wis ngono terus. Umpama sing kiai gede syukur nganggo donya, sing kiai cilik syukur nganggo sabar iku padha waline. Tapi masalahnya selama ini agar cilik iku agar kenal yo ya ngeluh tenan. Hatinku aku ana kiai-kiai melarat percontohan badai percontohan badekne ini iku bisujud napa? Tapi tiap tak petu, iku yo ya sabar. <laughs> Innalillahi Lah yo ya, le babah tak sowani adu-adu kula kepengin ijazah jenengan kiat-kiat sabar syukur dalam kondisi <laughs> seperti ini. Ampun Gus kula tok sing alami. <laughs> Anak kula nu sakniki mangkel mbek kiai, mergi di percontohan bapake kados kula. Terus dia cerita anaknya e kerja di Bekasi. Anak kula untung Bekasi, Gus. Boten saya salat tuh kok boten, mergo ora mangkel de bapak melarat. <laughs> Dadi yo wis ngoten iku tuh. Tapi kalau itu contoh ki suge mobilnya kata anak ya rapati sholat, namen pacaran. Mulai kalau nu nate kundangan kundangan kenduren tentang desa, mulai nu nangis sholat. Mereka nu sholat itu pas kenduren itu ada beberapa PNS cerita. Pas itu peristiwa ada peristiwa besar lah di Jakarta anaknya pejabat nabrak kecelakaan pas pacaran nabrak kecelakaan terus sebagian orang ngamati Ya sedurunge durian itu. iku iku lek gara-gara anak pejabat suka sisane pacaran terus mobil mewah tabrakan akhirnya mata ini uang. Tak guyoni ini. Kayak paling benar udah di pengamat. Bener terus. Kok sakit ke? Guna nak lonte melarat ning gone sepur. Uangnya darah nih, gara-gara ekonomi sampai menjual diri. Orang uang suka lah lanang buku lonte gara-gara banyak uang pikirannya medok. Terus yang bener kundi. Lonte arah dari sebabnya jadi lonte melarat. Enggak ono uang banyak uang, butuh banyak sek, ya mergo suge. Terus rumusem sing bener kundi. Terus mikir. Terus dia mulai mikir, Gus pikirannya kiai biongin ini kok beto, ya ora beto, Cuma bener aku ya, <laughs> nah, artinya analisis manusia itu kan ngono. Orang-orang yang bela-belain lonte melarat kan alasan itu kalau Anda membuat solusi, apa Anda nanti yang menanggung hidupnya? Jangan melarang saja, tapi carikan solusi. lana yang ngono, yang lonte pe digusur alana, Jangan hanya melarang tapi carikan solusi. Wah, mate do wong. aja kan kiai solusi solusi deh. ekonomi di merah iso apa. Di sana yang larang tok malah kon gue apa? Artinya kan ada dua analisis ketika melarat jadi lonte alasannya ya demi melarat ya Sing kok wong nakal sebabnya nakal ya mergo. ini mergo sugi. kalau mulai lu nangis. Nangis. Napa niku Gusti dimaksud jenengan innal huda huda wa sebab dadi londo ora karek hidayah mergo sugih ora jamin melarat. Ora ya. ya. Ya seperti itu tuh ahlul ilmi. Ahlul ilmi akan peristiwa apa saja akan eling Allah. Mulane disebut wali ku sopo Man ida dukiru utaman man idza ru'u dzukira Allah. Kabeh zaman sahabat nak narifi wali ora koyo saiki. Wali ku sapa? Man idharu dzikirallah. Orang ketika dilihat itu pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man idharu dzikirallah. Orang ketika dilihat, orang lain melihat dia, pasti akan ingat Allah. Wali zaman akhir ora, kok sing tamune akeh. Gripe bebo khusyuk anteng wali. Riyen boten. Nah ini pentingnya sing disebut alladzi terus bi jamalihil akwa. Terus kedua ini peringatan nggih kula jenengan. Sajane cara syariat, cara hitung-hitungan syariat. Misalnya sampean melihat Amerika atau Korea atau Taiwan. Itu tadi kan sudut pandang pertama. Melihat kedua begini, itu mahalut dakwah. Yaitu mahalut dakwah. Ya sudah seperti itu saja. Jadi saya pernah ditanya seorang tentara, dia tugas di Papua di di Irian Jaya. Kebetulan dia sering ngaji saya. Karena guru spiritual dua, dia itu murid saya. Jadi kalau ke Jawa mesti soal saya. Tanya saya, Gus, Papua itu sering kerusuhan ya, ada separatis sedikit-sedikit lah yang mengacau Papua. Terus ya seperti itu masih ada Papua merdeka. Kalau Anda sebagai orang alim kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa? Kalau saya kan militer jelas NKRI ya. Jabu ya nih gue kula nu patir roh NKRI ya roh, pokoke NKI harga mati ya ora roh, nggak tahu nawar. Pokoke ora roh, pokoke ora roh. Eh, tahu saya itu sederhana. Kalau Papua masih bagian dari Indonesia, itu artinya kalau ada dakwah ke sana, ora usah paspor, ora usah nopo, oh, bisa. Ya itu hanya seperti itu. Kalau Papua keluar dari Indonesia itu Anda kalau ingin dakwah ke sana harus pakai paspor, pakai apa? Bisa. Ruwet. Tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia, kita bisa menyebarkan Islam di sana tanpa paspor, tanpa visa. Ya sudah seperti itu. Dan nah, itu orang alim. Jadi pokoknya tahunya dia itu ini mahalut dakwah. Ya, ini mahalut Sama seperti saya misalnya punya santri kerja di Korea, kerja di Papua atau kerja di Taiwan. Ya pikiran saya Taiwan nono gon sujud sampai ora apik endi. Ya apik ono. Wis baru ono santri kerja ning Taiwan berarti bumi Taiwan rapati bengok-bengok mergo saiki ono sing nopo? sujud. dia sudah seperti itu. Dan itu nyata, ilmu saya itu nyata. Sebenarnya nang akhirat, ilmu saya itu pasti benar. Bumi ku mangkele sak pole, dendame sak pole, mergo ditumpaki wong-wong tanpa nglakoni napa? Sujud. Jadi bumi sing teng Taiwan, teng Korea itu nangis tenan ora tau digo sujud. Cara rukin dadi TKI ning kono terus salat seneng masyaallah. Alhamdulillah ana cah keriting sujud ning kene. <laughs> Bojone ya seneng mergo saiki dhe penghasilan. <laughs> Lah iku sing penting iku kan. Dadi tapi ya ora usah rono kok mati Jadi itu taunya taunya wong alim. Ya jadi tahunnya wong alim wis pokoke bisa ana santri dolan ning Amerika atau mahasiswa kuliah ning Amerika mesti pesennya Jelali sholat ya cuma ya masuk Amerika kuliah ning Jerman jelali nopo sholat. Pikirannya pokoknya bumi bumi Amerika, bumi Jerman kebutuhan dasarnya adalah dipakai tempat sujud. Dan Anda sebagai manusia paling butuh Anda nanti di akhirat yang paling butuh pada apa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Mulane cak anake ranking cek orang untuk beasiswa atau orang pokoknya takoke kabar misalnya anak kiai kuliah di Jerman cek sholat atau orang contoh ya alhamdulillah. Padahal sekolahnya e atau munggah. <laughs> Tapi nak wong nasional orang munggah terus ya seneng senajan terus saya kira pati sholat. Nah lagi-lagi yang mengabadikan ilmu ini hanya dua, ilah aliman au Makanya ketika Nabi kanji Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun mafiha illa aliman amran. Nah, Saya ini uang rapati roh ini ini kira. Mulanya Allah jelas ngendikan in nama yakshawaha min ibadil ulama. Sing wedi be mbek pangeran ya mau ulama. Wali-wali yo ya wedi tapi ra nganti kaya ulama. Beda. Wali-wali sing gak kok jalur alim ku piye yo, ya? mau klunak-kluno yo wedi pangeran tapi udah gak apa gak jelimet perhitungane mboten apa? Jelimet. Wah, kalau yakin lah sampai kalau cek kalah kelas lah. Cuma kono luwe keramat lah cara peminatnya lebih banyak. Kan gak pati ngamuan maksudnya ora pati ngamuan. Cara nong sowan sowan turuti. Wong pilkada wong loro sowan yuk menang no kabeh. Nah cara ngalim kan gak iso. Menang sitok kan kalah sitok. orang menang kabeh dia cara Nah kono tenang aja ae no kabeh. Tapi nak dekne wali tenan yo ya lah jadi kabeh. Lah sing pertama dadi orang tahun mergo korupsi leren. <laughs> Bariku bos ceritane piye? Kalian cari wali-wali kemarin tunggu aku, tak tunggu aku jadi kafe, malah jebule gentenan. <laughs> Wah, kamu tuh, ya, Jadi maksudnya kulon ini ben sama tambah seneng kancing Nabi. iya saya saiki dunia gua ana kontrol hukumnya pangeran Mereka ajaran dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Umpama ora yo ya ngeri. Yo ya ngeri ini wow, misalnya petinju aduh menuso halal tau ora? Yo ya haram mau menuso kok itu. Tapi mau marah ajaran Nabi, tinju gua piye? Wah, olahraga terbaik di dunia itu tinju loh cara pakar-pakar humanisme. Karena yang kalah pun dapat uang banyak. Oh, cara kowe melarat gen dadi petinju langsung suke. Misalnya sing menang sak miliar, sing kalah jatuh tolong atas juta. Mulane olahraga terbaik di dunia sebenarnya tinju. Perkara sing kalah lah itu. Lah analisis gak ngaku hukum kan? Mana ono olahraga tinju kabeh perkara perkarane sing kalah pun nggak du. Aku jadi tinju ya iri kok pena? Cara orang haram santri kalau tak kontinju, kok kalah lah mesti untuk. Lu jelas kemanjaan aturan yang ngoten, saya menang ini, saya kalah. Ya begitu semua. Di kulo nganti kadang mikir, ya Allah, sing darani apik itu nopo yo ya ma hasanah syar'u yang dianggap baik oleh syariat itu dianggap baik. Tapi nanti hukum adat ilayah yaumil itu seperti yang saya utarakan tadi. Mulane Allah akhirnya gaya contoh loro. Ono nabi sauri pripe melarat. Yo ya tetap nyembah pangeran. Rupane Nabi Isa. Ono sing sauri puripe sugih, tetap nyembah pangeran. Rupanya Nabi Sinten Sulaiman. Karena tadi umpama Nabi Sulaiman nyembah pangeran terus wong darani lan awak ayam wis karek tinggal salat ngono. Repot sakale lho saiki wong ngamati kiai bangune kiai ora men salat e eh, uripe wis penak. <laughs> Waduh. Lah tapi kowe ora usah terprovokasi terus nunjukno ning masyarakat, aku tak urip ra penak tapi tetap sujud. Ya ora iso. <laughs> Ora usah nantang pangeranmu. Kowe nak melarat tenan terus buruh ning wong liya pas wae sujud wae dikongkon kerja nek ora dipecat lara kowe. Ya wis meneng ae nek ono ngomong wis meneng ae. Mau malah wae pertontonan. Kowe lara tenan, melarat itu lara tenan. Delok wae lara pernah ngalami. <laughs> ya tapi itu ya itu seperti itu. Lan kula nganti saat gak ada perhitungan, aku apike. Kulo sering nangis lho. Kulo nak ngaji teng naruan niku sing ngaji nggih kata teng sarang nggih kathah sering nangis. Gusti kulo niku mboten seneng terkenal, ya ora seneng di murid kathah. Tapi kulo wajib nerangno ilmu ning gone wong sak aki-aki. Akhirnya tengah-tengah ngeten niku. Kulo nu pede pas mulang tok ngeten. Nak ditamoni ora pati itu Karena ini nak ngaji ku saya jelas, wong ngaji golek ilmu ku saya jelas. Kemudian kok sampean golek terus ku saya jelas. mansalah katorikon tariqan yaltamisu ilman sahalallahu torikon ilal Eh, eh pokoknya golek ilmu itu mesti swarga kan. Momennya golek ra kecekel-kecekel kene. <laughs> Lah nek kula nara hadis iku wedi. Gusti nak hukume sing wis ngalim, sing wis entuk sing ra golek piye wah ya repot tuh hadis iku gak gorukin mergo sing cek golek. Mulane kira salim wis golek umur kok hadis iku jaminan gak sing nopo, Golek. Ora hadis iku ora kanggo sing entuk. Sing entuk ilmu ngene iku ora ono hadis. Sing apa? Maksudnya sing alim ono hadis e dhewe kan. boy hadis iku kanggo sing golek. Lane Pak Hamid Pasuruan almarhum niku perkenal ah, wali niku manjen wali saka jalur wong alim nih. Niku kula gadah pernah Pak de Pak de Pak tengene lasem. Nah, Pak Hamid yang lasem. Niku anggere wong sering sowan tiken store Quran. Pak Kaji jenengan ngapal Quran dia di store kula. Nggih, Pak. Karena store sak jus mati, kadang ya tolong jus mati. Ya guys, sing mati dalam keadaan tiga jus, sing akeh ya turun jus. Lo pengen praktek nama Mustafa tak nih tapi yo, tapi nggak terus mati, mau setengah tengah aku tuh. Enggak naik tua mus. Tapi umur berapa tuh? Urung waya mati, urung. <laughs> Udara gue. Oleh muni dereng banter. Kayak rohajale. ajale. Ya ketika itu banyak-banyak yang kejadian seperti itu. Biasanya wong wong berswida ditawani paham. Ya? Ada kiai yang agak teman itu wanita atau basir ini nopo gaya ajaran ngotot Sekarang tua kok ngapa lo Quran. Dari Pak Hamid, uang ya? tua lah iku nom nih gede dua hal. Yaiku kepengin suka, kepengin maafan. Ya uang kan ketika Nabi kan uang itu satu tuwek kecuali loro, al khirsu wal amal. Ambisine kepengin maafan gue cek tinggi. Nah, itu repot. Ngapain mati, cita-cita ini cek kepen suge. Berarti ditulis pangeran, hada yamut iki mati, tapi cita-cita ini kepengen Tapi nak takkan ngapal Quran kan status itu iki mati dalam keadaan kepengen ngapal lo Quran. Nah, jadi hima itu Lah itu melebu hadis mansalah katorikon yaltami sufi ilman sahalawahu lautorikon ilal jannah. Jadi paham sang. Jadi ya itu jenenge wali tenan. Jadi orang itu bikin solusi biaya supaya status ruhin ora wong sing kepengen mapan, tapi kepengen sing ngapal Quran. Kon ngapal lo. Tapi nak saiki kan dene emosinya masih tinggi, kepengen nak naklokno dunia. <laughs> Wah, betul. Soben akhirnya, umur apa? Umur swidak dia. <laughs> Iya, swidak nggak setor. Patang jus kerupuk kabar. <laughs> Iya, Nah, <laughs> itu pas mati itu jenis sik yaltamisu fihi ilma. Ya ana. Kula nu rada cocok. Lah nang apa abad wis ngaji ngene nah sang rahat ngaji nganti tuwa ngono ae sowae cek golek napa? Mang luar biasa mong golek ilmu. Mergi niku wau sing iso jaga donya namung elmune ulama. Iku kula rasakno tenan. Kulo nu duwe kanca kathah sing kerja teng Korea, teng Taiwan, bahkan teng Amerika kuwatahe rata-rata awam kan kerja-kerja kasar teng Nak cerita kulo ya, ya seneng tenan. Nate ngaji bapak seneng tenan. Kulo nate teng Malaysia nilii santri-santri bapak yang kerja. Masa Gus alhamdulillah Gus baru kayak tau ngaji apa jenengan. Umur iki uang edan kabeh sira edan kulo tok. Perkarane <laughs> Lah Um perkara ini boleh jek sholat. terus lihat ada sedan kabeh rawon ono sing salat. Iki gua ya dene yakin nak waras dewi. Lo coba kalau dia, dia kan tidak pernah ngaji, mungkin cara berpikir orang Indonesia aku pemalas. Kayak pakar-pakar jurnalistik. Orang Indonesia itu pemalas. Gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda. uh mau bakasannya gus Lihat itu orang Indonesia, cara jalan beda. Jalannya para pemalas. Lihat jalannya orang Singapura bergegas, dinamis, ngobel dari. Wis ngono pokoke pikirane mergo jalan sing tegas ngasil dhuwit sing layu Tapi nak pikirannya wong soleh kan ora. Eh, suara sujud elek, udah kok repot, makanya sujud elek, panggil temen. Penati. Sokoke mau mikir bulat-bulat so kayak gak gak wasjud ya orang waktu tarif ngono wae itu ya wasjud. Tarif. Wis ngono, nyatane tenan. Santri-santri wis teng Malaysia, tentang Singapura, tentang kerja-kerja tentu nak di dua yang ngirimi masjid setempat, pondok setempat. Ya eleng aja deh Dan dia tidak pernah bilang misalnya kampung halamannya lebih buruk mereka uangnya dorat tertib, gak dinamis, gak mobil orang. Pikirannya pokoknya luwe apik nyatane sujud. Ya yes, semua. Nah, pikiran ini sudah mulai entek, mulai tak kampanye. No. kue lah, aku tekem sudah kanut-kanut tuh aku serah, mulai tak lurus no, <laughs> paham ya? Jadi ngaji ini dianggap aja obat, no, <laughs> paham ya? Dianggap. Penuh tekem di delok pangeran itu bener, pangeran mersani tekem orang orientasi ini dunia. Mengkaji Nabi nak dungo seperti Allahumma la alid dunya abbaro hamina wala mablaqo ilmina ya Allah jadi jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya. Wah, Nabi Yusuf Persona, umat esuk ben menjadikan dunia itu dari <laughs> dianggap apa intine sampai Nabi itu ngomarai itu Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala roil min. Jangan jadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik saya. Itu kabeh ukurannya apa? Ukurannya apa dunia. Jadi cara wong soleh nu misalnya numpak mobil ya pikirannya numpak mobil Alphard orang mau Bismillah masya Allah ini kena laknat yang mau lali mau Bismillah. Bukan numpak sepeda elek baca Bismillah Alhamdulillah cek baca apa Bismillah sih ya pikiran wong soleh pokoknya sih ngono, Pokoknya aneh jadi wong soleh kok aneh. Tapi ku mahal lu nazarillah. Tapi wong soleh lagi mahal lu nazarillah sing di pertimbangannya Allah mengabadikan dunia radisik soyo yo ya kayak pikiran-pikiran seperti itu. Malah nek apa anggere penyiksa satu kampung kok ana wong alim di kampung iku ora sida. Piye wong alim sing pikirane sik bener. Lare omahe wong alim ning dunia iku koyok lintang sing ning langit iki ning hadis kutsi. Lan omahe wong alim titen-titenan dek pengira. Ana alamate populer ning langit. Omamu ora populer. Gak ana catetane. Hmm, usem kabeh ora jelas. <laughs> Paham ini penting. Imam Malik terus cerita bahwa populer tolibul ilmi ini cerita Imam Malik guru Imam Syafi'i itu nganti dekne ngalami Yahya bin Yahya itu akhirnya jadi murid para ke Imam Malik. Dekne ngalami wong ono cah nomati mati semua ulama sak Madinah delalah melok nyolati kabeh. Bahkan ulama sing kelas-kelas e mujtahid niku derek noto batane noto liang lahate. Nah, terus suatu saat bocah niku mimpi ketemu wong soleh niku. Niku Ditanya, apa yang kamu peroleh dari Allah? Dari baru kayak gue ilmu, aku bik nabi mau kacek tolong soft jadi. Kacek tolong apa? Soft. Tolong soft itu sudah termasuk dia, berarti dengan nabi hanya dua soft. itu ada nabi, terus ada para sahabat, terus di belakangnya ada dia. Tidak hebat tenan. nabi, terus sahabat, terus dia. Nah, itu pun ya berarti tiga itu termasuk dia. Jadi zamannya Nabi Yusuf luar biasa. Mau barok, eh, padahal dia nego ilmu urung kasil ngalim. Dia urung kasil nopo Ngalim. Ini kalau waca terus akan. Terus kamu dapat fasilitas apa saja? Atonillahu ta'ala bikul libabin alam tuh minal ilmi darujatan fil jannah. Saya dikasih Allah setiap bab yang saya pelajari minal ilmi saya dikasih darujatan fil fil jannah. Ya contoh gampang ngeten nggih, misale Mustafa ngaji kulo Ngaji bab udhiyah atau bab dzabihah. ini lho mos carane nyembelih sing halal iku. Sing kepotong iku kudu wadijen ambek apa hulkum. Sing syarat wajib iku pokoknya apa mustahil cara kene gurung ambek apa? Mana bahasa Arab roh, mana bahasa Jawa ini malah Arab. Kan gulu itu nak cara fikih kan ada hulkum, wadijen, mari. Terus Oh tak warai lah, pokoknya yang wajib diketok itu iki. kayak iku wong sak dunia nak mangan pitik halal. Mereka ono, aturan apa penyembeli. Ya. Nak dagingnya kok halal, pantasnya melebu suwargo. Kok nak kok haram, pantasnya melebu nobo. Pantasnya melebu nobo. Setiap bab yang saya pelajari itu jadi darojatan fil Misalnya nanti setelah sinau bab udhiyah atau bab dabihah. Sinau meneh misalnya bab zakat. Dunia itu rawan subhat. mulanya kudu zakati. Ya jadi darojatan. Setiap bab yang saya pelajari itu dari darojatan fil fil jannah. Padahal kayak ngaji kelotok 11 tahun, gue pirang bab, wah sentok, no akeh gue, sama, no akeh. Cuma keliru nih sampeyan ngaji urusan dunia lu ya akeh. Lah ngaji waras saulan pisan sing dunia bedino. Nah, gue mari perkoron. Fa'atoni Robbi hatta balagtu ila darajati ahli ilmi. Akhirnya aku ning kono dikai pangeran nganti balagtu ila darajati ahli ilm. Ngeten ngeten nggih, kudu mau mentlot. Falam tabluh bi ad-darajat ila darajati ilm. Tapi aku kelasku keliruku iku aku ora nganti ngalim. Mergo mau sinau urung baris mati, orang jus wae. Orang jus wis napa? Mati. Kena nganti tolong jus ora apa-apa kan dimulai saiki Tingko mati-mati bar piro? 30 apa? Kalau di kalau <laughs> di santrine bapak niku tahlilan jejer kula. jangan santrine bapak rian kulo roh tenan oh, Rati candalem. setor bapak walang jis. hari ku jadi guru, jadi PNS keluarga ini rada do seneng. Nggih, sering gejulukan. Bila tahlilan jejer kulo, Maca akhir Baqarah cek tak oleh, maca kulhu tak peng. Aja aja maca kulhu. Tapi ini Kulhu jis 30, setara mu jis 8. Kan saiki mangkel pol. <laughs> Lah tidak gergi mami kok kira-kira mamu ana aku. Gus ora rawo to ora, ora ora Mau tak maca Baqarah. Mau aku ora oleh maca jus <laughs> 30. Setara jis 8 kok maca jis <laughs> 8. Mulane cara aku imam-imam semaca kul iku akeh. Wong ora hafal Quran maca juz 30. <laughs> Wah, kacau. Ya kulo juz pinten? Jadi dia ini orang anti ngalim. Fakola azza wa jalla zidu warasat ambiya. Wis tambahi tambahi. Fakot hatam tu ala nafsi anahuman human mata bahwa alimun bisunnati wa sunnati ambiyai di talibun ajma ajma'hum fi darajatin wahidah. Oh ini bisa roh gitu jenengan. hatam tu mewajibkan ingsun. Dawe Allah fakot hatam tu nggak teman-teman wajib no ingsun. Sing kata hatmun. Hatmun niku maknanya nopo wah? Wajib. Aku wajib no neng awakku dawe pangeran. Saya mewajibkan diri saya sendiri. Wong kok mati neng alimun bisunati roh tradisiku wa sunnati ambiyai. Utawa misalnya ora di dalik ujek golek-golek kok sampeyan di sini ujek nopo, Golek-golek. Iku ajma'hum fi darajatin wahidah. Engko tak kumpulno mbek gurune fi darajatin wahida. mana kau kula dadi ngalem kadang ya rugi perkarane ya <laughs> Aku kadang-kadang aku tak rewangi apal ribuan hadis sih wah serempet. Kena pengumuman kedua tuntas. Jadi <laughs> mau gaya toh, mau ngalem diundang saya gaya. Jadi Sabtu Qadir jalani tirakat timpulat selawet tahun mangan godong Sabtu Qadir. Masa menjadi Sultan Aulia gratisan selawet tahun mangan godong tirakat. Muanti dadi wali kondange ngono. Sampeyan pengumuman ya Asabul Qadir itu eh, jannah. Swarga pancen wong papan atas. Ini pengumuman kedua yuk. Dan para penggemarnya <laughs> wah repot repot. Repot repot. Ya yes, kudu siap hari pangeran, Pak. Ya yes, kudu rido. Mbok bojone barang padha ora ora roh. Ya. Kudune kowe luwih elek sithik akan mosok padha. Terus fa'atoni rabbi hatta balagtu ila darajati ahli ilm. Akhirnya aku rapati ngalim lah, wis dadi sumpahe pangeran, pokoknya angger gelem belajar derajatnya padha mek gurune. Wes, Falai sabaini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa darojatani. Aku mbek Nabi mau kacek orang derajat. darojatun huwa fiha jalisun. Itu satu posisi sing Nabi pinarak di situ. Wa haulahu annakulluhum. Terus wa darojatun fiha jamiu ashabi wa jamiu ashabin nabiyyin alladzina ittaba'uhum. Jadi dua sof itu satu sof sof para nabi, Nabi dan para ikhwani himnal ambiya al mursalin derajat kedua para sahabat terus wadaro jatuman ba'dahum fiha jami ahli ilmi wa talabatu terus saf ketiga iku wong-wong sing jek golek ilmu lan sing wong alim terus fasayyaroni hatta tawas tawassatuhum saku pokoknya melok mlebu nganti ning tengah-tengah mau padahal orang kasih ngalim mau Fakalu marhaban marhaban siwa alamin jadus. Wah disambut. Malaikat sebenarnya ramaleh ngalim lah tetap melok dosok <laughs> tawa satu dosok wah repot repot saya kira saya elek rasopan aslinya tapi mubius tapi janjinya pangeran bukan angger melok golek ilmu ya tipade Terus kitab niki kitab Kifatul Atqiyah ini karangane Sayyid Abi Bakar Sato. Sami kalian singarang ya anak tadi kita Terus kula niku gadah sanat-sanat. Jadi sebetulnya dulu itu setiap ulama fakih itu yang ngarang kitab-kitab seperti ini. Saya tadi Bakar satu wali mali yang tahun sewu tiga ratusan Ngarang iya Iana Tutolibun. Sa Indonesia itu song alim nak apa iya Iana. Tapi beliau punya karangan kitab mini Kifatul Adkiya. Kifatul Adkiya itu nyarai kitab karangan yang baik Singarang fatul Mu'in. Jadi bayi singarang fatul Mu'in itu yang alim. Di karangan sini Hidayatul Adiyah. Nopo Hidayatul Adiyah. Ini terus disarai kitab mini jenis Kifayatul. Kulo sederenge sunate anak kulo nu Hasan niku kulo sinau al maksudul asna fi syarhil asmaul husna. Kulo nu sering jadi tentang bojo kulo dhek aku iku gak pede, sowan pangeran gak pede kecuali bil ilmi. Biasanya saya kalau mau peristiwa besar misalnya anak kulo badhe sunat ngatamno kitab sitok. Pas Hasan anak kulo badhe sunat kulo ngatamno kitab al maksudul asna fi syarhil asmaul husna. Swingi badhe khole bapak kulo ngatamno kitab niki. Kifayatul apa? Kifayatul apa? atkia. gego iling-ilingan. Dan ati kula sami kalian atine para ulama. Kula riyen sering didawi Bapak hak kena kepen atimu bener. Sering sinau kita pe ulama-ulama. Ben pikiranem padha mbek pikirane ulama. Karena kalau kita baca kan kita ikut. Mana penggali kulo ya kok penggali ulama. Bayangno misalnya kulo sinau ikhya atau seling. Ya pikiranku kok Imam Ghazali. Padahal yang mendulok TV kiat jadi orang kaya. Ngono pikirane ya ngono. Waduh. Untung pangeran Rahman. Gak Rahman wis dituntasi. Bang, tapi kalau seneng akhirnya nyatanya ratu tuntas berarti ya Rahman tenan. Ya gampang tuh. Barokah sinau itu soniru. Nah ternyata tolibul ilmi tembriki hatta tawassatuhum. Aku akhirnya di tengah-tengah. Ya tengah-tengah ahlul ilm padahal dia ini orang orang Orang kasih lalim. Fakolu marhaban marhaban siwa mali indawa minal masjid. Terus. Fakolu lahu rojul wa malaka indawa minal masjid. Terus kue pengiran dijajani ditambah yopo. Qal wa'adani rabbi ayah suroni ma'an nabiyin. Kamaro aitum fi zumratin wahida. Mau pas jagongan itu cek dene soft telu. Soft telu orang jajar nabi. Tapi cek dijajani pengiran kok nak nek masar kue digiring ma'an nabiyin. Gak kodang tapi. Pertama cek soft telu, suwe-suwe ngono masar wis kelase kamar itu visum rotin, wah itu. Fa nama aku mila yaumil ya. Mau kisah sampai nabi. Padahal raka kasil ngalim. Tapi kasil mati. Lah kowe kan kepingin kan kasil alim raka kasil mati. Mbok mlebu roh, tak takokne ngono mati. Faidza kana yaumul kiamati qala Allahu taala ya ma'syarul ulama hadhihi jannati. Sebab nak dina kiamat Allah dawa ya ma'syarul ulama hadhihi jannati iki swargaku kot abah halakum. Tak kena kowe. Wa hadza tuani qad raditu angkum aku serido kowe. Terus fala tadkhulul jannah iki sing kula sering cerita aku kon mlebu swarga hatta takifu fatasfa'u. Kowe aja mlebu swarga sik nyafaati sik. Nah kula nu nak nyafaati sampean kuwatir iso bali mulane kula niku wah repot. <laughs> Dadi sampean wali mlebu swarga mbek pengeran oleh. Wali-wali sing ngamati warga warga tapi nak ulama ora oleh. Kowe ku ulama. Nah teng iki malah hadisnya jelas. Kamu itu ulama biman zilati malaikat iku koyo malaikatku kok mlebu warga kesusul apa iku umat umatem. Yo ya lah <laughs> anak kowe waduh golek ada wangil. <laughs> Terus aku nganti raro dalane balik. Waduh. ada kalau ada nganti saya kicak mikir. Nyafati ndak, nyafati ndak. Jadi aku sebenarnya mikir kan kasih ndak ya. <laughs> Kita pilihan kula mlebu langsung <laughs> mon Gusti. Mon niku urusane jenengan. <laughs> Kau santai nih kenal kan, kita langsung melebu kan, santai nih. Tapi naik suaya jatam ya tidak larang mentolong melebu kan. Jadi lagi lagi. Dewi Allah nih ulama, ya masyarakat ulama hadi jernati. Kot abah tuha lakum, wahada ridwani kot terodi itu ankum. Fala tadkhulul jannah hatta takifu fatasfa'u. Terus fa'uti itu masih tum. Wes fati sopo terserah kowe. Mulane kena di kiai soleh, iku tangi nganti iso bayar. Soben tagih teng napa Akhirat. Nah nganti so bayar iso nagih Tapi syaratnya kudu soleh lho, nek soleh dekne dhewe neraka. Mulane dari Nabi gak ngutangi ada wong soleh. Mergo nek ra iso nyaur kok sing nyaur Gusti Allah. Mulane nang soleh diutang kowe kok bayar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi aja kake ya 10 ya, juta wae lah aja kake. Nak 100 mari gremeng. Gori saya ceritanya kan ngeten, Allah wis janji nak hak Adam iku ora iso disepuro, kecuali wonge napa? Nyepuro. Lah suatu saat iku ana wong soleh, niki ceritane Nabi. Jadi ini hadis sahih, ana wong soleh diutang ora iso nyaur nganti teng akhirat. Pangeran ibang jenenge wong soleh. Gusti kula niku teng donya ora duwe dhuwit ra iso nyaur. Akhire apike dikekno wong iku. Dikai sing ngutangi mestine akeh nganti apike entek. Wah 11 juta kurang kan. Kurang kurang akeh wong nganti api wong saleh ku entek gara-gara jumlah utang terlalu apa? Banyak. Narung juta kan paling dikai kobliah wis cukup. <laughs> dikai badian wis cukup. Lah ya jare wong nak diutang kan. <laughs> jare wong nak diutang kan piye? naga terus ya aneh sing diutangi yo. Nah bahasa Arabnya gampang madin bedain, madin sing utang, dain sing ngutangi. Nah jasa Jawa. Angel utang mbek sing Nah bahasa Arab kan gampang, nak sing diutangi madin, nak sing utangi dain. Utawa nak bahasa Arab ki man lahudan be man alaihid. Ya kalau aku bahasa Arab ya bingung, orang kowe malah bingung. Walhasil terus bareng amal entek terus entek deh. Sampai wong alime iku ya rodok ngeluh deh waduh ngamal entek gara-gara utangku akeh. Semeneng ae deh. Pangeran gak kurang fasal, pangeran kan janji, pokoknya nak rung di sepuro, rai som di suwargo, senajan itu kekasih. Akhirnya sing utangi mau didudono suwargo, ya pangeran. Wa yukhayyalu ilahil jannah, yumasalu lahul jannah, ditampil lo suwargo. Liman hadaya Rasulullah, ibu suwargo kangge sinten. Ali nabiyin au siddiqin, ini panggil Nabi tak kaki asidik. Sidik itu sangi sore Nabi kayak Abu Bakar sidik. Sing kuat sinten. Dari pangeran ngora itu kanggo kue. Angger kuat tergane tak kekno. Sinten sing kuat Gusti Swargo kok mewangi, Kanggo wong sing nyepuro kancane, nang akhirat nagih utang barang. Setelah <laughs> akhirat siapa? Utang barang. Bemun Gusti utangi kalau bebas nompon nih. Terus akhirnya Allah dawuh kasih, ya siku gandeng jak mlebu swarga. Mlebu swarga. Tapi ngutangi wong soleh lho syaratnya lho ya betul betul. Iku hadis sokai. Tapi aku jopok so utangku ya mau bongel ngelo sebenarnya. <laughs> aku ya mau bongel ngelo. Dadi wong kancanane saleh ku penak. mau diutang ra iso nyaur wae kena ditagih akhirat. Lah enak nek uang donya tukang bodoh nining donya mbok tagih ra ketek tekan akhirat dene dhewe neroko. Lah kowe naga malah nyemplung. <laughs> repot ngutangi ora saleh ku repot. Eh mbok tagihne akhirat sing ngutang gue wis ning neraka, kabeh mage memoro. Malah reso balik malah Kowe soleh ramus, nak soleh ditakon ngutangi wong seneng ngene. Kowe soleh rahin, nak soleh tak tak umumno saiki. Ditakon ngutangi, ndonga suwe ruhin ra iso napa? Nyang. Sebule bareng wayahe jauh di akhirat, ruhin putih Gusti. Wah, pojok. sering banget. Nah ini ulama loh. Kenapa ulama dapat fasilitas seperti ini semua? Karena tadi. Kenapa ulama masih dapat fasilitas seperti ini? Karena ilmu ulama sing jago nopo Islam. Pomorano Islam ya wow. Tambahan urip neng Hollywood ekonominya bagus bilang enak. Urip neng Panama ekonomi bagus bilang nopo enak. Hanya baru kayak ulama wong Islam saat dunia senajan to goblok niku tersiksa nak ono bumi rano gonsu. sering digadah santri, ora aja ngaji kan kerja teng Malaysia, teng Taiwan. Ini kok tak kok ikrasan yang Taiwan, gak kerasan ku, sanjana wong kafir kok kerasan. Lu nganti ngono mergo didikane ulama. Umpama orang gawe ilmune ulama angger ning daerah sing prospek tuh. Ya ulama entek yo bar repot punya teman ulama kuwi. Mane ya mak syarul ulama hadi jannati terus fala tadkhulul jannata hatta taqifu fatasfa'u. Kowe aja mlebu swarga leren sik fatasfa'u moko nyafaati sira kabeh. Terus gak dibatasi fa'uti tum masyitum. Sing aku lagi sak manajer enteng. Fauti itu masih itu mesti nyafati sama sing karep no. Pemenang sing utangi eling terus nih. Wa fi ukum fiman istasfa'tum lah. Pokoke sing njuk syafaatku tak kekno bebas. Ngendikane pangeran li uriya ibadi karomatakum wa zilataku. Memang aku kepengen nunjuk ne wong akeh. Nak posisi ulama aja beda, terhormat sekali dewi Allah Liuri supaya supaya ningalno ingsun. Ibadi ing boro-boro kawula ingsun karomatakum wa maman zilatakum. Saya ingin menunjukkan ke mereka bahwa ulama memang spesial. Sehingga rasker dan buswargo, tapi nyafati orang-orang sing diinginkan. Jadi kalau ada batasnya nak tengeri ini. Kadang kan, ya tapi ya mau sing kelasnya mau sepuluh, orang puluh. Tapi nak sing kelas papan atas itu, boy fauti itu masih tum, fauti itu masih itu. Mau syafi hukum fiman istasfatum lah. Oh, kondang tenan ya. Nah, tapi narang utangi rawan lali. Nah ngutangi rawan ribet. <laughs> Kayak karek milah gue. Milah eling tau ora. Nah eling yang ngutangi, tapi ulama itu gelem utang malah lara kabeh. Kaya mulai badhe ngaji niki pokoke golek sing kira-kira jamaah saleh utangi. Dongan ora iso napa? nyau. <laughs> tapi uang ra pengen nyaur iku ora saleh. <laughs> Ya pokoke pikir dhewe, pokoke jelas ana kitabe. Terus kala Malik Falam asbahar hadis hatta sabiyadal hadis ahlal ilmi wanta sarafo baru bil Madinah. Sekolah Malik hadis itu terkenal sama madinah ini Imam Malik bejel sampean setelah peristiwa ini terkenal karena bil ti akwamu da'u ma'ana fi bil ilmi Suma kafu. Bisa kancaku ngaji ku ya akeh bareng rodok tuwek terus leren. Hatta sami'u hadal hadis. Terus do dengar hadis farot falakot kejauh ilaihi wa akhadhu bil jid. Bisa kancaku ngaji ku akeh terus do males leren barang krungu peristiwa iki langsung do ngaji meneh. <laughs> Ayo malah kita wacana sampean ben oh ben do ngaji meneh. Jadi <laughs> dadi wong Medina ya ana bosen barang. Jadi malah nih bosan itu ya biasa ngaji, prei, ngaji, <laughs> prei. Lalu Imam Malik sabalane nih, ngono mereka kue ngono. nih biasa, jadi kiai koyo lagi bosan ya ben ngaji, kumat meneh. Ngaji meneh. Enggak hilang meneng, enggak yo ngaji meneng, Rasa buk pikir kuwi beno. Yes. Jadi karena bil Madinati aqwamun bada'u ma'ana fi talabil ilm, semakafu Banyak di Medina orang nyari ilmu bareng aku terus leren. Hatta sami hadal hati. Barang krungu falakot raja'u ida isa. itu balik ngaji wa khodu biljid. Wahum al yoma min ulama'i baladi. Isma Malik di meniti ya Yahya jidda fi hadal amri. Jidda tenanono siro fi hadal amri ing dalam ikilah boleh bahwa alam itu terus niki iling-ilingan hadis terutama sing kula wacana wae nggih ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'al kula suwun niku piye-piye ilmu niku saiki jek ana hukum halal haram wis arung iso nglakoni lah sing penting hukum halal halal haram Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa ridha wa sinatal ars Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa sinatal ars Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa sinatal ars Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa sinatal ars Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa sinatal ars Alhamdulillah imil al-mizan wa muntal idm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh.